Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian Allah, ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Oleh karena itu saya akan cek dulu pemahaman Bapak Ibu sekalian dalam pembahasan sebelumnya apakah sudah masuk ke otak atau belum. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan seperti biasa, Rp50.000. Ada tiga bahasa dalam Islam, akidah, syariah, dan akhlak. Di dalam akidah kita tidak pernah bicara halal haram makruh mubah sunnah. Tapi di dalam akidah kita menggunakan istilah ada yang tahu? Hah? Iya, berarti orangnya kalau percaya disebut orang ber kalau nggak percaya disebut orang kalau dia pura-pura percaya disebut kalau dia percaya dua kali yang bertentangan disebut musyrik kalau dia percaya habis itu nggak percaya bocah Kalau akidah ngomongnya kayak begitu. Sedangkan kalau syariah kita nggak ada urusan kafir, nggak ada urusan kita urusan syariah itu ada kafir tapi nggak ada, nggak ada kafir, nggak ada musyrik, nggak ada murtad, nggak ada munafik, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Kalau syariah urusannya Hah? Ya, coba itu yang kacamata apa? Halal terus Terus, terus. Hah? Riba. Bagaimana ente ente di mana ente? Ini ya baca baca. Untuk lulus nggak perlu dapat status, 60 juga lulus. Eh, terserah lu, urusan gue sih, repotin gue aja dan gue kasih duit dia suruh gue lagi nyumbang aduh itu urusan syariah jadi ente kalau ada orang yang melanggar syariah jangan ente bilang kafir ngerti gak ngerti gak paham gak paham gak bulan puasa dia nggak puasa benar ya dia nggak puasa nih dia bilang eh kok ente gak puasa enggak gue nggak puasa nah kenapa nggak puasa Enggak aja. Eh puasa wajib, iya ada tahu wajib, tapi ane enggak puasa. Kita bisa bilang dia kafir apa kagak? Enggak bisa. Enggak bisa. Dia melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, ngerti enggak? Selama dia percaya, maka dia beriman, ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Paham enggak? Eh, paham enggak? Ada orang nyuri. Eh, kok nyuri? Nyuri haram. Iya, emang haram, tapi aneh mau nyuri. Dia kafir apa bukan? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Dia nggak pakai jilbab. Eh, jilbab wajib belum? Iya, ini wajib. Tapi kalau pakai jilbab gerah, kafir apa dia? Karena dia percaya. Istri, mana istri? Laki-laki boleh kawin empat loh. Enggak, gue gak percaya laki-laki boleh kali empat. Dia melanggar syariah apa melanggar akidah? Akidah. Ngerti gak? Ngerti ya. Bilang aja iya gue percaya boleh empat tapi ntar ba'da Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, setelah istri pertama meninggal baru dia kawin lagi, benar gak? Ngerti Ngerti ya. Ngerti kan sekarang bedanya ya antara akidah syariah akhlak. Di akhlak kita nggak ngomong tentang beriman, kafir, musyrik, murtad. Di akidah akhlak, akhlak kita juga nggak ngomong tentang halal haram, sunnah mubah enggak di akidah kita eh di akhlak kita ngomong ente kemana kemarin saya hadir di akhlak kita ngomong apa gocap ente ihsan ahsan kalau di akid eh, kalau di akhlak kita ngomongnya baik lebih baik yang terbaik ngerti gak ngerti gak paham ya paham ya pelajaran pertama selesai pelajaran bab 2 Bab satu itu review yang kemarin, bab dua. Di dalam, tapi udah pernah juga nih kemarin kalau nggak salah ya. Udah pernah ente kasih ya kasih tahu gue dong udah sampai mana pelajarannya benar nggak? Mana gue ingat di sini udah sampai mana pelajarannya? Bab dua. Di dalam ilmu syariah kita harus beda, bisa membedakan mana syariah, mana fikih. Ngerti gak ngerti ya? Ada yang tahu beda syariah dengan fikih? Bocah, nih keren banget, nih keren banget nih. Keren banget. Ini kita yang paling seneng kalau jadi guru begini, ngerti gak? Ilmu nyampe, bener ya? Ilmu nyampe itu seneng banget, bener. Paling sebel kalau kita udah ngajar-ngajar, orang hmm, nggak gak ngerti dia kita bingung, bener ya? Mantep. Syariah adalah aturan yang ada di Quran, di hadis. Lu percaya, gak percaya, lu bisa, lu nggak bisa. Dari sononya begitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Sedangkan fikih adalah tafsiran para ulama terhadap syariah. Jadi beda pendapat urusan fikih jangan berantem. Kita tetap sama-sama Islam, men. Benar ya? Mau ente habis Allah Akbar tangannya belah sini kek, mau belah sini kek, mau belah sini kek, mau belah sini kek, ada pegangan kek. Urusan fikih apa urusan syariah? Fikih, cintai aja dah. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Waktu saya jadi sekretaris masjid di Boston sono, wow itu paling repot jadi sekretaris masjid kalau di Boston. Kenapa repot itu enggak? Wah repot habis deh. Kalau bukan orang Indonesia kagak bisa aja dah. Mesti orang Indonesia di situ. Kenapa itu enggak? Ada orang datang bagian oh, jenggot begini oh. datang bawa peta dunia eh, ente yang ini bertanggung jawab atas masjid iya saya oke okay. ini lihat peta dunia ya Kadir ya. ini Boston ini Mekah Siap, kita bilang. Berarti kita menghadapnya harus sekarang Sem, benar ya? Oke. Ini salah kiblat yang berarti harus rubah ke sebelah itu. Oke, kita rubah. Rubah ke kiblat sana benar ya? Orang lain lah. Ini siapa ini petugas masjidnya kenapa kiblat dirubah katanya? dia katanya ini ada peta dunia mengarah sini katanya. Oh, sah, dia datang lagi bawa bola dunia. Kalau tadi peta dunia sekarang bawanya bola dunia ini Boston katanya, ini Mekah. Jadi kita ngadepnya sono. Jarak paling dekat tuh. Kalau dari San Francisco tuh titik nol, shoot gitu tuh. Salah jadi kiblatnya, ngadep sono katanya. Oke, berubah ngadep sono. Ah, datang lagi yang tadi udah berubah kan? Wah, kenapa berubah lagi katanya? Mau ngadep sono, satu ini bola dunia, satu peda dunia, ah penting. Apa yang harus kita lakukan sebagai sekretaris masjid? Tenang men. Sekarang giliran ente di sholat dah. Ngadepin sholat sebelah ya. Udah selesai salam, udah mundur dulu. Sekarang belok di ya sholat. Harus sholat. Karena ini urusannya bukan urusan syariah. Ngerti gak? Urusan-urusan Tenang aja dah. Ngadep sono, kiblat juga, sono, kiblat juga. Bener ya? Datang lagi nih teman-teman yang dari Iran. Karpet udah diberi mahal-mahal dicopotin sama dia. Copotin karpet, nggak usah pakai karpet kata dia. Begini aja kata dia. Karena menurut fikihnya gitu loh. Nggak boleh sujud di tempat yang bisa dipakai jadi baju kata dia. Bawa batu lagi segala macam gitu. Tenang, tenang, tenang. Yang nggak mau pakai karpet, sono bagian belakang gitu betul ya. Lu pasangin batu banyak-banyak gitu kan gitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti ya? Urusan fikih lu jangan berantem Mau pakai kunut, nggak pakai kunut, cincai. Mau sebelas kayak dua tiga berapa cincai. Mau bagian apa namanya itu kalau habis orang meninggal? Eh, apa? Yasinan, yasin sono bener yang nggak suka jangan sebelah sini, duduk sebelah sono bener gitu aja dah. Tapi kedengeran lah, tutup lu pakai apa ya, lagi gitu aja dah. Bener, Urusan pakai jangan berantem. Oke, oke, oke, oke. Bab dua a Fikih, fikih fikih itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama fikih ibadah. Yang kedua fikih muamalat. Ada yang tahu bedanya antara fikih ibadah dan fikih muamalat? Iya, yeah, bukan. Enggak boleh seorang satu aja. banget ente keren banget ini seneng kita kalau ngajar model begini seneng berarti ente pada keren jadi kita tahu kemajuan ya benar kalau fikih ibadah semuanya kagak boleh kalau ente buat inovasi untuk ibadah, ente buat kreativitas buat ibadah, menamanya bid'ah. kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finnar. sholat subuh ya dua rakaat. Jangan lu tambah jadi tiga, jangan lu tambah jadi empat, jangan lu ringkas jadi satu, bener nggak? Udah sholat subuh segitu deh, sholat maghrib tiga, jangan lu buat jadi empat, bener nggak? Jangan buat lima, jangan ya udah sholatnya begitu kan? Sholat maghrib tiga rekat langsung, jangan ente pecah dua rekat, satu rekat, jangan, jangan yang aneh-aneh ilmu ente bener nggak? Jangan yang aneh-aneh dah. Kalau mau naik haji ke Mekah, jangan lu bikin bikin haji sendiri di sini, jangan. Itu namanya manasik haji, bener nggak? Yang aneh-aneh aneh kelakuan yang aneh-aneh. Puasa ya puasa, benar enggak? Kalau mau diet ya diet, sono, benar enggak? Kalau lagi mau mutih, mutih, jangan lu campur dengan puasa, benar enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Eh? Ngerti enggak? Eh? Jadi urusan ibadah very strict, very strict. Nggak boleh ada adain nggak boleh ada kreativitas. Bahwa dalam ibadah kita punya perbedaan fikih biasa aja tuh, benar enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu gubernur, men, gubernur. Jadi proseduralnya ketat. Untuk ibadah tuh Imam Syafi'i paling detail ngurusnya. Sampai duduk tahajud, apa tasyahud pertama itu jempolnya mesti diapain diatur. Tasyahud kedua berapa jari yang ditekuk aja diatur. Ya, Imam Imam Syafi'i. Tangannya berapa kali goyang aja diatur. Mazhab Syafi'i men untuk urusan ibadah ketat. Sampai-sampai di Indonesia tuh belum suruh berhenti makan minum aja udah berhenti makan minum imsak. Oh, Dahsyat gak? Ini kita eh, Indonesia, Indonesia itu Asy'ari, wa Syafi'i, wa Ghazali itu Indonesia itu. Indonesia. Ketat urusan ibadah tuh ketat kalau Imam Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi, beliau itu pedagang. Pedagang men. lagi dalam mazhab Hanafi urusan ibarat cincai, orang dagang lagi musafir bener gak? Eh cincai lah cincai bener gak? Kalau oh, saya ngerepotin dah bener gak? Tapi kalau ada urusan muamalat, urusan dagang, mazhab Hanafi, bu, komplit men. Jual beli model macam apa juga ada di mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i enggak. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Jadi ada perbedaan latar belakang para imam mazhab yang menyebabkan perbedaan dari latar belakang mazhabnya. Imam Malik. Imam Malik mah tinggalnya di Madinah. Jadi dia pendapatnya pokoknya gimana tradisi orang Madinah dah pokoknya dah. Begini yang saya lihat mah orang Madinah begini, ini amalan orang Madinah begini, begini dah, begini, begini dah Imam Malik. Imam Malik tuh. Imam Malik orang Madinah, ente udah pernah ada yang pernah naik haji apa umrah belum? Masa ada yang pernah? Haji umrah, eh, eh ente orang nggak mampu semua nih. Ada ada ada haji umrah. Pernah haji kan, pernah umrah kan? Pernah haji. Orang Madinah berasa bedanya antara orang Madinah sama orang Mekah. Berasa beda ya? Enggak. Suasananya beda, berasa enggak? Orang Madinah tuh orangnya santai, relax gitu, tenang, soft, soft culture orang Madinah tuh. Bawaannya senyum, ah, gitu. Orang Mekah kagak. Orang Mekah bawaannya kenceng. Ruh, ruh, ruh, ruh. Haram, haram, haram. Ya aja, aja, aja, aja, haram, ruh, ruh. Kencang. Kalau di Madinah enggak, tenang. Benar ya? Walhasil mazhab Maliki bawaannya kayak begitu. Tenang, kalem. Benar ya? Kalau lu cakep lu pakai jilbab, eh, lu pakai cadar. Kalau nggak cakep nggak usah. Nggak cakep aja pakai cadar. Nah, kita kena tipu bener nggak? cadar, bener nggak? Sampai cakep tuh eh, jelek gitu kan. Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi latar belakang para imam mazhab ini melatar belakangi perbedaan pendapat para mazhab. Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali yang di Saudi itu sekarang, wah, wow, itu kenceng men. Orang Arab nih, orang Saudi, kalau ente ngomong baik-baik kayak ente, tudungnya jangan gitu, dong, kagak bisa dia. Heh, haram gitu, haram, haram. Mesti kenceng, mesti kenceng. Itu sebabnya kitab-kitab mazhab Hambali kenceng semua, men. Kenceng, haram, haram, haram. Kalau nggak digituin, nggak bisa. Ngerti, ngerti ya? Maliki halus, tenang. Syafi'i, wah Syafi'i lagi, bener gak? Urusan ibadah mah ketat, bener gak? Ya? Urusan muamalah cincai, bener gak? Yang penting baca bismillah. Ah, orang Indonesia bener ya? Ini pakai bismillah nggak potong ya? Udah makannya aja pakai bismillah. Ah, Indonesia, Indonesia asli bener ya? Jadi ini kita harus pahami. Latar belakang latar belakang para imam mazhab ini menyebabkan menjadi latar belakang dari pendapat mazhabnya. Nah belakangan ini sekarang mulai ada masuk tuh ada mazhab Hambali juga masuk ke Indonesia mulai kencang dah tuh bener ya mulai kencang dah tuh mulai eh bawaannya kencang gitu emang kayak begitu emang kayak begitu lah orang Saudi itu kalau kagak dikencengin kagak bisa apa sih lo ribut-ribut amat kagak bener kalau ente lembek-lembek gitu sama orang Saudi kagak bisa dia dia mau orang lagi lagi sholat aja bisa nelfon eh, eh entar entar. <laughs> lagi sujud bisa nggak bisa terus ngomong dulu ngomong lanjutin lagi bisa dia harus dia kenceng kalau kita kita dikencengin gitu, wah oh, kita ngeri bener nggak? Jadi emang beda-beda. Oke, okay, baik, eh, paham ya, paham ya, paham ya, paham ya. Jadi kalau dia situ pendekatannya dikit-dikit bid'ah, bid'ah, bid'ah gitu. Kalau nggak dikit-dikit nggak mempan men, harus begitu modalnya nanti ya. Kalau Syafi'i mah, eh. dalam mazhab Syafi'i itu ada kaidah yang paling mantep tau gak? Apabila keadaan sempit hukum luas, apabila keadaan luas hukum sempit. Fleksibel men fleksibel. Oke, paham ya, paham ya. Sekarang kita masuk bab 3. Sekarang kita akan khususkan pada fikih muamalah. Tadi kan belum akidah, syariah, akhlak. Syariah beda sama fikih. Fikih bagi dua, benar ya? Oke. Sekarang yang kita bahas adalah fikih muamalahnya. Dalam fikih muamalah hukumnya semua boleh kecuali yang dilarang. Oleh karena itu, karena prinsipnya adalah semuanya boleh kecuali yang dilarang, maka yang kita pelajari pertama adalah apa yang dilarang. Benar nggak? Benar nggak? Benar Benar eh? Apa yang dilarang itu yang akan kita pelajari. Ini tema hari ini nih, apa yang dilarang. Oke. Yang dilarang itu dalam ilmu fikih muamalat so simple, so simple. Oke. So simple. Cuma ada dua. Yaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Haram zatnya dan haram selain zatnya. Dulu saya waktu masuk kuliah di IPB Bogor. Nah, itu waktu ospek apa tuh namanya sekarang ospek apa namanya ospek? ya pokoknya di mapram mapram yang dulu namanya mapram yang dulu Sumatera zaman dulu selalu dibilang bahwa di Indonesia hanya ada dua universitas, IPB dan non IPB. Tahun depannya saya masuk UI, di UI sama juga pelajarannya gitu. Di Indonesia hanya ada dua universitas, UI dan non UI. Jadi yang haram cuma ada dua, yaitu haram zatnya dan haram selain zatnya. Benar Jadi kalau bahasa eh, bahasa uh, eh, IT-nya itu or else namanya pokoknya segala macam yang lainnya masuk sono kerja. Paham ya, paham ya, paham ya. Ente masih paham apa enggak nih? Itu reward bagi mereka yang hadir minggu lalu ya. Tenang aja yang ini nanti akan ada reward juga. Yang harum li zatihi itu cuma ada empat men Enggak lebih, cuma ada empat di dalam Quran cuma ada empat yang zatnya haram. Yang pertama, ada yang tahu empat zat yang haram dalam Quran? Ya ente? Babi, tapi nggak usah daging, mau babi aja gitu. Termasuk tulang ya, termasuk kulit ya benar nggak? Ntar nanti kerupuk kulit babi halal lagi. Babi, apa lagi? Apa? Hah? Khamar, oke, okay, khamar, minuman keras, oke. Okay. Darah, oke. Okay. Kalau friend, kalau friend. Kalau friend, tinggal satu lagi kalau friend. Bangkai kocak buat ente, kocak buat ente. Cuma empat yang harum, cuma empat no yang pakai kacamata no, bayi itu tuh. Sini ente sini ambil duitnya, yeay. Jadi kalau ente udah dapat duit, ya caranya gini, aneh ajarin nih. Kalau udah dapat duit gue kan nggak boleh dapat lagi, karena peraturannya satu orang cuma satu kali, bener ya? Ente tahu, sebelah ente gak tahu, ente bisikin, bilang kita bagi hasil, gitu. Ane kasih tahu, kita bagi hasil, gitu, caranya gitu, bener gak? Sampai mana tadi? Empat. Babi haram, pokoknya babi haram haram biar kata babinya ente sunat juga tetap haram benar tetap haram oke pokoknya segala sesuatu dari babi hukumnya haram mau ente bikin saya kan anak IPB kita bisa bikin daging babi rasa sapi bisa kita bikin itu tinggal kita kasih flavor aja halal apa haram daging babi rasa sapi halal apa haram haram karena mengandung Sebaliknya, daging sapi rasa babi halal apa haram? Kalau dalam pelajaran fikih di kelas, daging babi eh daging sapi rasa babi hukumnya halal karena tidak mengandung babi oke okay? dalam pelajaran fikih di kelas oke okay? Di dalam fatwa MUI hukumnya haram. Kenapa? Karena kita tidak ingin masyarakat itu lidahnya terbiasa dengan rasa babi. Sehingga suatu saat dia makan babi beneran dia bilang enggak cuma rasanya doang. Ngerti gak? Ngerti Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Siapa di sini yang belum pernah makan jengkol? Ada ada yang belum pernah makan jengkol enggak? Semua makan jengkol. Ente pernah. Ente pernah makan tekokak? Tekokak pernah tekokak? Enggak pernah. Nah, petek pernah petek. Kalau ente belum pernah makan sesuatu, misalnya belum pernah nyobain jengkol, tekokak, misalnya belum pernah nyobain pitung, pokoknya nggak aneh-aneh gitu. Tahu-tahu ente pertama kali makan, ente berasa aneh apa kagak? Aneh apa kagak? Eh, ada yang udah pernah makan daging kuda belum? Belum, belum. Jalan-jalan ke Makassar deh, makan daging kuda. Kalau ente belum pernah makan, lalu pertama kali ente makan daging kuda, ente merasa aneh. Daging apa ini ya? Ngerti ngerti ya? Itu sebabnya MUI mengambil posisi walaupun dalam ilmu fikihnya daging sapi rasa babi secara ilmu fikih halal, tapi kita ambil posisinya haram. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Supaya alarm kita nyala ntar kalau makan babi, ngerti gak? Oh, ini apa nih? Ngerti gak? waktu saya di Amerika saya kan paling sukanya tuh kalau di restoran Padang saya kan orang Padang paling sukanya makan kerupuk kulit men pakai kuah sate Padang bener gak murah tapi enak bener gak sate Padang mahal bener gak ini kerupuknya doang bener gak? murah jadi saya paling suka makan kerupuk kulit giliran di Amerika kagak ada yang jual kerupuk kulit men Sampai suatu saat saya ke Texas, tahu-tahu teman saya dia asik-asik orang dia orang Amerika Latin, asik-asik main gitar, dia sebenarnya makan kerupuk kulit. Ah, saya udah dua tahun main nggak makan kerupuk kulit. Meai, meai, Gue bilang boleh, tidak. Oh iya, sure, kata Gue makan dah. Ini kayaknya ada yang lain, bener gak? May I see the package? Boleh gue lihat bungkusnya, bener gak? Kulit babi, men. Bener alarm kita nyala, alarm kita nyala, men, alarm kita nyala. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti ya? Eh, paham ya? Paham ya? Babi haram pokoknya. Kalau ikan lele tiap hari ente kasih makan babi. Oke? Okay? Ente biara nih ternak ikan lele. Tiap hari ente kasih makan babi. Ente jual di di pasar, bener gak? ikan lele reguler 6000 ikan lele gizi tinggi dalam kurung diberi makan babi 8000 per kilo apakah ikan lele yang tiap hari kita kasih makan babi itu halal atau haram hukumnya untuk dimakan halal nggak ada rumusnya di Quran nggak ada rumusnya di hadis bilang ikan lele haram nggak ada Ikan lele mah ikan lele, terserah dia makan apa ya bener gak? Yang harus makan babi itu kita ya bener enggak? Ikan lele mah terserah dia. Bukan urusan kita ya bener gak? Emang lu sangka sekarang ikan lele makan apa? Hah? Hah? Makan apa? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti enggak ya? Jadi kalau kita ngerti fikih, bener gak? Ente menghadapi persoalan sehari-hari, ente tenang, nggak goyang gitu. Ikan lele dikasih makan babi tiap hari, halal ikan lele, kita bilang enggak. Kecuali ente paksa ikan lelenya makan babi, ah, itu baru haram, bener ya? Ente paksa, kalau nggak mau, suntik, nah ah, boleh. Terserah kalau ente gitu, terserah. Dimakan sama ikannya syukur, nggak dimakan, nggak apa-apa, bener ya? Paham nggak, apa apa. Kecuali kalau ente mau pindah bab akhlak, ngerti gak? Kalau bab akhlak, orang-orang tak tasawuf, kalau kita nggak mau makan ikan, yang dijual di pasar. Kalau kita beli ikan, kita piara dulu di rumah 40 hari nih. Kita pastiin makanannya toyiban halalan, benar ya? Habis itu baru kita makan. Nah, itu lain ceritanya. Itu namanya orang tasawuf. Dia babnya bukan bab fikih lagi, bukan bab syariah, dia babnya bab akhlak. Ngerti ya, Ngerti ya. Dia menjaga itu, nggak mau, nggak mau. Level gue bukan level model cuman nggak haram doang. Level gue udah level yang mesti lebih tinggi dari itu. Ngerti gak? Ngerti gak? Ente kalau kawinan diundang berdiri apa duduk makan minumnya? Hah? Kawinan yang zaman sekarang, kalau zaman dulu mah duduk bener ya? Zaman sekarang kawinan berdiri apa duduk? Berdiri. Halal apa haram makan sambil berdiri, minum sambil berdiri? Hah? Ya kan? Halal apa haram? Halal selama yang ente makan, eh, ente minum, halal bener ya? Ada hadisnya. Ah, itu babnya bab akhlak. Ngerti gak? Ngerti gak? Adabnya makan minum, duduk bener gak? Tapi bahwa ente makan, minum, sembari berdiri, enggak haram. Cuman akhlaknya enggak begitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Paham nggak? Paham enggak? Jadi hidup ente lebih tenang nih kalau ente ngerti rumusan beginian enak hidup ente. Jadi enggak enggak semua serba haram. Karena kalau giroh tinggi ilmu kurang, semua serba haram, men. Benar enggak? Giroh tinggi ilmu kurang, haram, haram, haram, haram. Susah hidup ente. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Itu untuk babi. Bab dua untuk hamar. Hamar itu kalau dikit boleh gak dikit? Dikit. Nggak mabok, nggak mabok. Campur untuk buat kue. Haram. Haram lizatihi artinya mau dikit mau banyak haram. Ngerti gak? Ngerti gak? Karena zatnya itu haram, mau banyak mau dikit sama aja haram, ngerti gak? Ngerti gak? Oh, kalau gitu ya udah, biar orang sejakarta susah, ambil bir, ambil hammer dua botol, cemplungin ke kali biar pada nggak bisa minum semua. Bener apa salah? Hah? Ayo, ayo jawab dong. Pakai pakai pakai rumusan tadi, bener ya? Kan walaupun sedikit tetap haram, bener ya? Kalau gitu, kalau bener yang Ustadz bilang gitu, kita kerjain orang sejakarta. Jakarta kita datang tuh PDAM tuh bener ya yang di pejompongan bawa dua botol bir duk duk duk duk duk duk duk ha. Ah. harum semua lu rasain tuh ah bener apa bener bener apa bener salah kenapa salah kenapa salah jangan air asalnya halal tadi kan juga kalau ini kalau cemplungin setetes aja harum kan ayo apa Eh, nggak tahu. Ayo. Ah. ah. Jumlah airnya banyak. Dalam ilmu fikih lebih dari dua kula. Ntar tunggu keluarin dulu baru jawab, bener ya? Jangan pas berjawab gue gocap Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi fikih ini kayak matematika, men. Ada rumusnya. Ente jangan belajar fikih itu ngafalin ini halal, ini harum ini halal. Susah hidup ente. Namanya juga fikih, men. Ntar ente bingung. Ustadz ini bilang halal, ustadz itu bilang harum. ya halal, halal, ya pening. Bener gak? Jangan. Fikih itu pakai rumus. Rumus itu Allah luar biasa rumusnya itu ente bawa ke ekonomi namanya begini, ente bawa ke pernikahan namanya begini. Sama men rumusnya sama semua men. Dahsyat itu. Jadi kalau ente seorang matematika, matematikawan, belajar fikih ente takjub. Saya kan ekonom men, mau ekonometri apa mainan gua ada begitu begitu. Begitu belajar fikih saya takjub. Luar biasa men, konsisten sekali. Dari ujung ke ujung itu rumusnya sama semua men. Dahsyat. Kalau bukan ciptaan Allah nggak mungkin bisa begitu. Peraturan di Indonesia peraturan bisa tembang tindih men, bener gak? Ini kagak ada yang tembang tindihnya men, rumusnya shit gitu. Keren banget. Beda pendapat antara ulama fikih itu bisa dijelaskan dengan gampang sekali. Karena rumusannya itu sama gitu. Jadi kita cuma senyum aja kalau beda pendapat. Nggak apa-apa, sikat-sikat gitu. Saya udah pernah cerita ya, orang Ja'fari, orang Iran. Kalau buka puasanya dia kapan? Kan syariahnya mengatakan ketika benang putih sama benang hitam udah nggak bisa dibedakan kan? Ini matahari ini, ini ufuk nih bener kan? Kalau kita nih orang sunni nih, orang sunni, ini turun set, maghrib dah bener kan? Walaupun ini belum hilang. Ngerti gak? Ngerti gak? Kalau udah begini maghrib nih kalau mau kita orang sunni bener gak? Udah makan deh. Allah malah itu bener gak? Kalau orang ini belum, belum, belum tidak belum, belum hilang matahari, matahari belum hilang. zat baru dia buka. Ngerti gak? Ngerti gak? Ini kan beda fikih. Beda ilmu fikih doang bagaimana cara menafsirkan yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari itu begini atau begini, benar gak? Cincai deh beda-beda begitu doang benar kalau dihitung pakai jam beda 15 menit makanya saya waktu tinggal di Amerika itu dulu wah kalau makan buka puasa saya ikut orang Iran <laughs> iya mau oh, ikut orang Mesir orang Arab wah kalah saingan men badannya gede-gede lagi kok uh itu meninggi orang Iran benar nggak apa nih aneh duluan ini <laughs> <laughs> saya belum boleh makan 15 menit lagi ini enak nih guys ini enak bener ya? Haram, haram, haram menurut ente, menurut ane mah halal, ya? Ngerti gak, ngerti gak, ngerti gak, ngerti gak? Fikir, fikir, cincai, oke? Okay? Hamar, hamar. Ada lagi sebetulnya tikungan yang paling parahnya hamar tapi nggak bisa diajarin rame-rame gini. Ente mesti duduk di kelas baru anda ajarin tikungannya lagi nih. Beda pendapat lagi ya. Biasa fikir beda pendapat. Pokoknya mau mabok gak mabok, mau muntah gak muntah, haram. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti ya? Yang ketiga, darah. Kalau transfusi darah halal apa haram? Transfusi darah? Transfusi darah halal. Kenapa halal? Oh, tadi dia bilang haram. Di Quran ditulis, ada tulisannya darah nggak boleh. Kenapa transfusi darah boleh? Ya? Membantu apa? Kenapa nggak makan babi aja biar membantu juga babi bener gak? Biar kuat. Membantu kesehatan iya, kamar aja kamar. Kamar itu sehat. Why, why, why, why, why? Hah? Dia nggak masuk saluran pencernaan, men. Dia masuk saluran darah. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Lain saluran, kecuali ente jadi vampir ah itu baru haram halo haram ente makan gluk gluk gluk gitu baru paham nggak paham nggak paham nggak paham ya paham ya paham ya ngerti ngerti ya itu ilmu fakih kayak begitu men ilmu fakih kayak begitu kita mesti cari cari root cause-nya tuh cari apa penyebabnya darah haram oke okay? Hmm. darah nyamuk halal pak haram Itu artinya apa tuh? Darah nyamuk halal apa haram? halal apa haram? Makan ati sapi, ayo loh. Makan ati sapi masih ada darah-darahnya loh. Atau makan steak uh, eh, medium rare, masih ada darah-darahnya, halal apa haram? Makan steak, makan steak. Makan ati, dalamnya ada darah belum? Halal, oke. Okay. Emang daging itu dari sononya ada darahnya, emang ente pers dulu dagingnya biar habis darahnya? Kagak. Emang dari sononya daging itu ada darahnya, benar nggak? Yang kagak boleh ente tampung tuh darah, ente makan, boleh nggak? Boleh, ngerti, ngerti, ngerti nggak? Ati itu emang begitu, emang di sononya ada darah-darah, jangan ente bejek-bejek hati aja, uh. ente pers gitu nggak usah, nggak usah tenang-tenang aja. Namanya hati itu bukan darah, bener gak? Daging namanya daging, bukan darah, bener gak? Bahwa di dalam daging itu ada darah-darah dikit, emang dari sana begitu. Bener gak? Ngerti, ngerti, ngerti ya? Ngerti gak? Paham gak, paham gak? Makan daging mentah boleh bang? Makan daging mentah boleh gak? Makan ikan mentah boleh gak? Makan susimi boleh gak? Ngerti gak, ngerti gak, ngerti gak, ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Paham ya? Paham ya? Oke. Yang keempat saat bangkai. Bangkai nggak boleh. Apa definisi bangkai? Kalau ika, eh, kalau ayamnya baru mati sedetik yang lalu boleh gak? Hah? Enggak, nggak pakai dipotong, udah baru mati. Kan ente ada yang rumahnya di Cirebon nggak? Cirebon, Cirebon. Ada yang orang Cirebon nggak? Nggak ada ya? Nggak ada orang Cirebon segini banyaknya orang. Orang Pekalongan deh, Pekalongan ada nggak ada ya? Yang situ tuh bagian Tegal, Tegal ada nggak Tegal? Nggak ada juga ya gelo juga. Ya. Nah, kan ente orang Tegal kan? Itu kan banyak bis bis apa namanya itu yang tukang ngebut tuh setia apa? Bis yang tukang ngebut tuh kan? Sidijaya apa deh pokoknya bener gak? Kan itu kambing kita ketabrak bener gak? Belum mati ini kambingnya. Terus kenapa dong orang kampung buru-buru potong potong potong supaya Allah akbar gitu. Kenapa? Ngapain dia? Supaya sebelum jadi bangkai, ngerti ya? Karena kalau dia udah mati, walaupun matinya baru sebentar, namanya udah bangkai, men. Ngerti gak? Ngerti gak? Makanya di Jakarta tuh banyak ayam tiren tuh, ayam tiren. Ayam itu kan nggak ada peternakannya di Jakarta, kan dikirim dari Jawa, bener nggak? Dalam perjalanan itu bisa jadi ayamnya mati karena kecapean, kepanasan, bener nggak? Begitu sampai di sini, begitu ayam dikeluarin, tahu-tahu ada yang mati. Baru berarti matinya baru beberapa jam yang lalu, bener nggak? Nah itu di Jakarta itu dijual sebagai ayam tiren, ayam mati kemarin. Halal pak haram ayam tiren? Haram, karena dia udah mati, bener nggak? Nah itu banyak dijual di ini nih. Pokoknya kalau ente makan soto ayam, sate ayam, makan apa lagi tuh? Hah? Ayam pecel ayam, pecel lele ayam gitu. Ayamnya gede, harganya murah. Jangan alhamdulillah ente bener ya? Jangan alhamdulillah. Kalau oh, si ayam banyak, harganya murah, cuma 500 perak, nggak masuk akal bener most likely kemungkinan besar ayamnya ayam tiren. Ngerti gak? Ngerti gak? Ayam tiren nggak boleh ayam tiren. Paham ya? Paham ya? Bangkai gitu. Tapi kalau bangkai ikan boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau bangkai ikannya udah busuk gitu, boleh nggak? Ini kayak di Ancol kemarin tuh banyak ikan ngambang-ngambang tuh. Udah busuk tuh, ngambang-ngambang tuh. Halal apa haram? yang konsisten pakai ilmu yang sudah diberikan. Halal apa haram? Halal. Boleh dipakai apa kagak? Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena nggak toyib. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Paham gak? Paham gak? Nasi basi halal apa haram? Yang konsisten jawabnya. Halal. Dimakan apa jangan? Kenapa nggak dimakan? Nggak toyib. Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi ente jangan goyang tuh, jangan goyang. Ilmunya lempeng, ilmunya lempeng. Ikan udah udah ngambang-ngambang udah copot-copot tuh. Halal apa Haram, halal ikan kita bilang begitu benar ya? Kan nggak nggak makan? enggak nggak yip, ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Es krim, eh, es krim susah ya. Apa contohnya ya? Ente makan pepaya nih belakang nih, pepaya, pepaya. Halal Pak Haram, pepaya. Halal. Eh kepleset, jatuh ke got. Supaya yang jantung itu halal maharum Jawab yang jujur, yang jujur. Yang jujur. Halal, betul ya? Ente makan enggak? Kenapa? Eh, ngerti ya Ngerti ya Ngerti ya Ilmu fikih itu kayak begitu. Kayak begitu ente jangan goyang. Kalau fikih nggak boleh pakai perasaan, men. Ngerti ya Nggak boleh pakai perasaan. Lempeng, men, lempeng bahwa kita nggak makan ada sebab lain bukan karena haram bener nggak ada sebab lain bener nggak ada sebab lain ada sebabnya apa ah, benar apakah ente nggak suka apakah ente alergi apakah ente nggak tojib ngerti nggak ngerti nggak ngerti nggak paham ya paham ya mantap minggu depan gue tanya ini, jangan <laughs> jangan lupa ente doain aja supaya ATM yang lima puluh ribuan habis duitnya jadi yang keluar cepetan. <laughs> mantap ya mantep ya Oke. Okay. Empat hal. Babi, khamar, darah, bangkai. Anjing halal haram. Ayo. Pakai ilmu, pakai ilmu, jangan pakai perasaan. Ayo. Mana? Karena kita bilang dari yang haram cuma empat. Kok ini bisa-bisa jadi anjing? Lah, lah dari tadi kita ngomong yang haram itu cuma empat, men babi, khamar, babi darah bangkai. Anjing halal apa haram? Halal apa haram? Halal apa haram? Ingat, halal haram itu ada dua level halal syariah. Yang kita bicarain tadi itu di syariah karena yang di Quran, ngerti gak? Ngerti gak? Tapi ada juga yang haram fikiyah. Fikiyah, secara fikih haram. Anjing masuknya yang ini. Ngerti gak? Ngerti gak? Haram fikiyah. Secara fikih haram. Ada beda pendapat tentang anjing. Kita tanya, kenapa kok anjing nggak ada di Quran? Kok nggak ada di hadis yang mengatakan Nah Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW melarang anda makan anjing. Nggak ada. Karena apa? Karena anjing menurut budaya orang Arab bukan makanan. Apa yang tidak ada baca di Quran? Dilarang bagi anda untuk makan semen. Nah, ada nggak? Berarti semen halal, ya betul lah. Semen bukan makanan, men. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Anjing itu menurut budaya orang Arab bukan makanan. Anjing itu temen. Ingat kisah uh, Suratul Kahfi. Temen, men. Temen setia. Bukan makanan. Anjing mah. Makanya anjing sama kita baik. Kalau makanan, anjing kan takut sama kita. Oh, oh, oh, oh dimakan. Ya ente jangan suka makan anjing jadinya. Kalau suka makan anjing, begitu anjing lihat ente, ente kan anjingnya langsung kabur. Wah, hati-hati digigit bener <coughs> Anjing bukan makanan bagi budaya Arab. Sama bagi budaya kita anjing juga bukan makanan, benar gak? benar gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Itu sebabnya ada hadis yang mengatakan apabila anjingmu menjilat bejanamu maka cucilah tujuh kali satu kalinya dengan tanah. Itu artinya apa? Artinya anjingnya bisa keliaran di sekitar rumah kita, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya dong, ya dong, ya dong. Bejana, main bejana. Berarti itu anjing teman kita bisa keliaran di dekat rumah kita. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Atas dasar hadis itulah kemudian kalau ente di anjing cuci tujuh kali, satu kalinya dengan karena apa? Karena ilmu fikih mengatakan kalau bejana aja dijilat mesti dicuci, berarti air liur anjing itu najis gitu. Najisnya najis mughalladhah, najis yang besar. Oleh karena itu kalau jilat kita ya harus kayak gitu juga karena itu najis. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Paham gak? Paham gak? Paham ya? Yang mana udah ceritakan kemarin ya? Kalau ente buru buru, Oke? Okay? Ente panah burungnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Oke? Okay? Lalu ente lepas anjing ente dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka burung yang ditangkap oleh anjing ente itu hukumnya halal. Ngerti gak? Kenapa halal coba? Kenapa halal? Pertama, de, pertama para ulama mengatakan, menafsirkan, anjing yang dilepas itu pasti anjing yang sudah terlatih. Habis ya? Iya bentar nih lagi ngomong ini nih kalau dipotong gak enak nih bener gak? ntar ente ya, bilang anjing halal lagi menurut Adi Warman silahkan ada gua bener gak most likely kemungkinan besar anjing yang menangkap burung itu adalah anjing yang sudah terlatih iya apa enggak iya kalau anjingnya belum terlatih pasti dia nggak bawa burungnya ke kita bener enggak? dia makan sendiri ya di sana bener enggak? oh burung aja bener enggak? bener enggak, bener enggak? jadi pasti anjing ini anjing terlatih men bener enggak? Karena anjing terlatih maka kecil kemungkinannya burung itu mati karena digigit anjing, ngerti gak? Ente punya anjing ini gak di rumah anjing apa itu namanya? Retriever tuh, retriever tau gak? Retriever yang suka jaga-jaga mall tuh, itu kalau dilempar bola pasti bawa lagi, lempar bola bawa lagi. Bolanya nggak pernah rusak karena dia nggak dia gigit, eh, gitu enggak? Dia jangan gitu aja sebenarnya. Jadi kemungkinan besar burungnya itu tidak mati karena digigit anjing, tapi karena kita panah. Ngerti gak? Ngerti gak? Ulama bertanya lagi, kalau demikian mengapa dong melepas anjingnya harus pakai bacaan seperti kita mau nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bacaan mau nyembelih, benar nggak? Timbul pertanyaan. Kenapa harus pakai Bismillahirrahmanirrahim? Maka ulama menganalisa lagi. Bisa jadi burungnya waktu kena panah belum mati, belum nggak? Benar nggak? Masih kaget tuh. udah, udah, udah, udah, udah berhenti sih dia, benar nggak? Tapi belum mati. Maksud, gitu kan? Tahu-tahu anjingnya datang, dia buka mata, dia kaget, wah mati, bener ya? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Iya kan? Kan burung bisa shock juga, bener? Oh, mati. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ini adalah kita berhati-hati kalau seandainya tuh burung mati gara-gara anjing, kita udah baca Bismillahirrahmanirrahim juga ngerti gak ngerti gak? Ulama bertanya lagi, lah bagaimana dengan liur anjing yang ada di burung-burung tersebut? Jawabannya apa? Najis kan? Nah, terus gimana? Kok jadi halal? Kok Rasul mengatakan halal? Karena kita makan burung nggak pernah pakai bulunya. Ah, ya, jangan, jangan, jangan, jangan. Ini makan burung nggak pakai bulunya main bulunya yang copotin bener Abis Abis ini copotin nanti cuci burungnya ngerti gak? Ngerti gak? Jadi pertanyaan lagi sama kayak pertanyaan lele tadi nih. Apakah burung yang ditangkap oleh anjing dan terkena liur anjing hukumnya halal atau haram halal kenapa karena nggak pernah ada di Quran sama di hadis mengatakan burung haram ngerti gak ngerti gak ngerti ya paham nggak paham paham eh paham ya paham ya? waktunya udah habis kita lanjutkan lain waktu tapi nanti kita akan terus bertahap perlahan-lahan ilmu fikih ini dia ente dapetin rumus awalnya kesononya gampang semua. Mau ditanya hedging kek, mau ditanya LC kek, mau ditanya apa juga ente bisa. Karena ente udah dapetin dulu alat menganalisanya. Jangan dihafalin. Kalau fikih jangan dihafalin. Jangan dihafalin. Kalau dihafalin ente bingung. Karena menurut ini halal, menurut itu halal, halal, halal bingung. Jangan dihafalin. Tapi pakai alat analisanya dengan alat analisa ini ente bisa membedah mana yang halal, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram. Oke? Okay? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.